Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. <clears throat> Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita dalam kesempatan uh, sore hari ini kita akan bahas tentang bab riba dari kitab Takrirat uh, eh, Takrirat As-Sadidah yang merupakan buku fikih yang mengacu pada Al-Madhab Asy-Syafi'i rahimallahu taala. <clears throat> ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahasanya riba adalah satu hal yang haram dalam Islam dan dalil diharamkannya adalah ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Ayat Al-Qur'an kita jumpai banyak ayat <clears throat> Di antaranya Al-Baqarah 275 Allah berfirman wa ahlallahu al-bai'a wa harama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Demikian juga firman Allah taala di surat An-Nisa ayat yang ke-161 Allah menceritakan tentang syariat Bani Israel dengan Allah katakan wa akhdhihim riba wa qatnuhu anhu. Dan di antara sebab Allah Subhanahu wa taala murka kepada Bani Israel adalah karena mereka mengambil riba. wa qatnuhu anhu padahal mereka dilarang untuk mengambil riba. Maka di sini di di surat An-Nisa ayat yang ke-161 Eh, terdapat penjelasan e, di antara nilai penting ayat ini di ayat ini terdapat penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan haramnya memakan riba. Di, banyak ayat, di banyak dalil Allah eh, syariat menegaskan tentang tidak bolehnya memakan riba. Lantas sebagian orang beranggapan bahasanya e, yang tidak boleh adalah kalau uang riba itu dipakai untuk beli makanan atau minuman. Nah, tapi kalau untuk beli mobil, beli rumah, tidak apa-apa. Kan tidak makan riba. Tidak makan riba. E, maka ini anggapan yang keliru dan hal yang meluruskan hal ini adalah surat An-Nisa ayat yang ke 161. Bahasanya yang dimaksud dengan memakan riba yang terlarang adalah mengambil riba. Yang dimaksud memakan riba yang terlarang adalah mengambil riba. Ya, mengambil tambahan. Atau dalam bahasa yang lain yang lebih sederhana, yang dimaksud dengan haramnya memakan riba adalah memegang dan menerima uang riba. Atau sesuatu yang nilainya riba. Nah itu yang terlarang. Setelah dipegang, setelah diambil, mau jadi makanan, mau jadi pakaian, mau jadi kendaraan, mau jadi rumah, mau jadi biaya jalan-jalan, wisata dan yang lainnya, ya, semuanya sama saja. Semuanya sama saja. Bukan hanya yang terlarang yang untuk dimakan kemudian untuk hal-hal yang lain kemudian tidak terlarang bukan demikian. Ini hal yang meluruskan pemahaman ini adalah surat An-Nisa ayat yang ke-161. Kemudian firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 279, Fa'adhanu biharbin minallahi wa rasuli. Maka umumkanlah adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam hadis ya, dalam hadis kita jumpai hadis yang diatkan oleh Muslim <clears throat> Nabi sampaikan la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa hum sawa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan riba. Tadi telah baru saja kita jelaskan apa yang dimaksud dengan memakan riba berdasarkan surat An-Nisa ayat, yang ke-161. Bahasanya yang dimaksud dengan memakan riba adalah menerima dan memegang riba. Pemukilahu dan yang menyetorkan riba yang menyetorkan riba yang menjadi nasabah riba yang menjadi orang yang Eh, tanda tangan dan setuju untuk menyerahkan riba, menyerahkan tambahan atau korban riba. Maka yang terlarang dalam yang berdosa, yang haram dalam riba bukan hanya orang yang menerima riba, namun orang yang menyerahkan riba juga berdosa bukan hanya orang yang mendapatkan keuntungan karena riba, namun orang yang babak belur karena riba itu juga berdosa. Itu juga dosa. Maka mukila riba ini orang yang tentu sengsara dunia dan akhirat. Ya. Ini eh, khasirat dunia wal akhirah. Ya. Rugi dunia dan akhirat. Ya. Kalau orang yang makan riba boleh jadi untung untung secara dunia rugi akhirat ya. Namun kalau yang mukila riba, korban riba, nasabah riba, e, penyetor riba, ini dia ini e, ruginya dunia dan akhirat. Ya, dunianya dia yang banting tulang, habis-habisan, kerja cuma untuk ngasih duit orang lain, ya, tanpa transaksi yang halal ya, dan di akhirat dia melakukan hal tentu rugi karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kasih sayangnya. Tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini satu kerugian yang besar. Wakatibahu dan juri tulis transaksi riba, wasyahidaihi dan dua saksi transaksi riba. Nabi katakan wahum sawa mereka ini semuanya sama yaitu sama dalam melakukan hal yang haram dan sama dalam masalah melakukan dosa meskipun dosanya bertingkat-tingkat. Tidaklah orang yang memakan riba, menerima riba, mendapatkan untung karena riba, tidaklah dosanya sama dengan yang sekedar jadi saksi riba. Ya, maka samanya di sini adalah sama dalam dosa meskipun uh, kadar dosanya bertingkat-tingkat di antara mereka. Ya, kemudian tentang dosanya maka riba adalah min akbaril kabairi adalah dosa besar yang paling besar. Walam yahilla fi syari'atin qablu dan riba itu tidak pernah dihalalkan di syariat umat terdahulu. Ya, riba itu tidak pernah dihalalkan di syariat umat terdahulu. Maka semua rasul mengharamkan riba. Di antara dalilnya tadi surat An-Nisa ayat yang ke-161 Allah menceritakan syariat Bani Israel. Bahasanya mereka itu dilarang mengambil riba namun mereka nekat. Berarti jadi syariatnya Musa, syariat Bani Israel, ya, mengambil riba adalah satu hal yang haram. Hanya orang-orang yang dablek dan nekat saja dari Bani Israel yang ya, nekat untuk mengambil riba. Kemudian dan Allah tidak pernah mengumumkan dalam kitabnya peperangan kecuali untuk orang yang memakan riba dan disampaikan walida karena min asbabi su'il khatimah. Oleh karena itu makan riba, mengambil riba adalah di antara sebab mati yang jelek. Di antara sebab su'ul khatimah adalah manakala di dunia dirinya dipenuhi dengan riba yang masuk di perutnya riba ya, pakaiannya diambil dapat dari uang riba, kendaraannya dari riba dan seterusnya. Kemudian dan di antara hadis berkenaan tentang penjelasan tentang dosa riba adalah hadis uh, adalah hadis Nabi saw. Alaihi Wasallam. Nabi sampaikan dirhamu riba yakuluhu rajulu bahasanya eh, satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang wa wa ya'lamu dalam keadaan dia tahu asatu min sittatin wa thalasina zanyatan itu dosanya lebih jelek daripada 36 kali berzina di sini dilihatkan Imam Ahmad dan yang lain eh, da, eh, hadis ini diperselisihkan oleh ulama tentang daif ataukah sahihnya. Ya, ya, maka dia tidak disepakati daifnya juga tidak disepakati sahihnya. Dan ya, oleh karena itu ya, maka tentu untuk menjelaskan tentang dan membuat orang takut ya, dan ngeri tentang bahayanya riba tidaklah mengapa mengutip hadis ini. Ini ya, tidaklah mengapa mengutip hadis ini karena sebagaimana pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahasanya untuk nakut-nakuti maka diperbolehkan mengutip hadis yang daif yang uh, yang ringan daifnya maka jika yang daif dan itu ringan daifnya dan daifnya disepakati ulama itu boleh dikutip untuk ini sebagai shock terapi tentang supaya orang takut dan ngeri bahayanya riba apalagi hadis yang diperselisihkan daifnya maka tentu jelas-jelas lebih boleh untuk dikutip, disebarluaskan dalam rangka mengingatkan orang tentang bahaya riba. <clears throat> Ya, sebagaimana e, dan e, riba adalah sebab suul khatimah sebagaimana firman Allah taala di surat Al-Baqarah ayat 275 orang yang memakan riba dan sekali lagi yang dimaksud dengan memakan riba adalah dijelaskan di surat An-Nisa 161 yaitu menerima riba meskipun tidak dia makan meskipun tidak jadi makanan dan minuman maka orang yang memakan riba tidak akan bangkit dari kuburnya kecuali sebagaimana bangkitnya orang yang sempoyongan karena ini, karena kerasukan setan. Dan di antara penjelasan tentang ayat ini ada yang menjelaskan bahasanya orang yang memakan riba nanti bangkit di saat di padang mahsyar Allah bangkitkan dalam keadaan perutnya besar sebesar gunung. Sehingga setiap kali dia berjalan maka terjungkal. Setiap kali berjalan terjungkal, dia tidak bisa berjalan tegak. Ini jempala eh, jalannya sempoyongan dan itu bolak-balik terjungkal. Seperti keadaan orang yang e, kesurupan setan yang tidak bisa stabil jalannya bolak-balik jatuh karena e, karena hal tersebut. <clears throat> Kemudian pengertian riba dalam bahasa Arab, riba mana asalnya adalah tambahan. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Hajj ayat yang kelima tentang air hujan. Maka tanah yang kering ketika turun air hujan ihtazat warobat. Maka dia bergerak dan berkembang. Yaitu dengan menjadi gembur dan subur. Sedangkan e, secara syariat maka untuk memudahkan ye, maka e, riba ada dalam jual beli dan ada riba dalam utang piutang. Ini, meskipun dalam ye, maka ada riba jual beli dalam jual beli dan riba dalam utang piutang. <clears throat> nah berkenaan dengan Riba dalam jual beli maka itu adalah riba dalam barter. Tukar menukar barang. Namun itu hanya berlaku untuk barang jenis tertentu. Tidak semua barter barang itu mengandung unsur dan peluang riba. Namun barter untuk barang-barang tertentu, benda-benda tertentu ya benda-benda tersebut disebut dengan komoditas ribawi atau benda ribawi. Dan di hadis Nabi sampaikan ada enam ya di hadis ya, Nabi sampaikan ada enam benda ribawi. Ya, yang pertama emas dan perak. Pertama dan yang kedua adalah emas dan perak. Dan emas dan perak ini untuk simpelnya kita masukkan dalam satu kelompok tersendiri. Maka enam benda ribawi yang Nabi sebutkan itu kita bagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang pertama ada kelompok emas dan perak. Kemudian kelompok yang kedua isinya adalah makanan. Yaitu Nabi sebutkan kurma, kemudian gandum sair atau biasa diterjemahkan dengan gandum kasar, kemudian bur, di gandum halus, kemudian milah, kemudian uh, garam. <clears throat> Maka ini uh, kelompok tersendiri, kelompok yang kedua. yang kalau kemudian kita cermati di kelompok yang kedua kelompok makanan ini maka yang yang menjadi benda ribawi kalau di, kita perhatikan kelompok yang kedua adalah tokmul adami makanan manusia ya, makanan manusia oleh karena itu maka di sini disampaikan di madhab syafi'i disampaikan kalau makanan itu adalah makanan untuk hewan, fala riba fihi. Tidak ada unsur riba di dalamnya. Sedangkan makanan yang bisa untuk hewan dan manusia, maka dia adalah makanan riba. Demikian juga tidak ada, eh, sedangkan eh, maka makanan yang bisa dikonsumsi manusia dan hewan itu adalah riba kecuali sampai jadi dominan bahasanya dia adalah makanan hewan. Sampai dominan identik dengan makanan hewan meskipun manusia bisa dan ada yang memakannya. Dan ketika dia identik dengan hewan maka dia tidak lagi menjadi benda ribawi. Demikian juga tidaklah termas berlaku riba padanya uh, ya, makanan ya makanannya jin yaitu tulang. Ya, makanan jin yaitu tulang. Maka kelompok yang kedua menjadi kelompok benda ribawi adalah kelompok makanan manusia. Yang makanan manusia ini kata kita lihat bisa jadi dia makanan pokok. Makanan pokok di masa Nabi itu adalah eh, gandum itu makanan pokok. Kurma itu bukan makanan pokok, namun makanan terpaksa. Di masa Nabi itu bukan makanan pokok, namun makanan terpaksa. Tidak ada gandum, makanan orang miskin yang tidak punya apa-apa. Tapi kalau masih punya apa-apa, makanan mereka gandum. Maka jika kita perhatikan eh, kelompok yang kedua yang merupakan kelompok makanan manusia ini e, bisa e, kita bagi menjadi tiga macam. Ada yang statusnya adalah kut atau makanan pokok. Ini diwakili gandum kasar ataupun gandum syair dan gandum bur atau gandum halus. Kemudian ada yang merupakan tafakuhan. Statusnya adalah untuk buah-buahan, untuk pencuci mulut, untuk penyegar, mulut ini diwakili dengan tamar koma Kemudian ada yang tadawian yang statusnya itu adalah unsur pencampur pada makanan untuk memperbaiki dan mengenakkan makanan yang Nabi wakili dengan yang diwakili dengan garam. Ya, di, di kelompok yang kedua itu ada yang makanan pokok dan makanan cuci mulut dan buah-buahan dan e, unsur makanan untuk me, menyedapkan dan me, eh, meningkatkan kualitas makanan. Garam di tempat kita ya boleh jadi garam, sambal, ya, kemudian rempah-rempah ya, dengan berbagai macam bentuknya. Ya, itu semua berarti bagian dari makanan. Ya, maka itu dua kelompok ya, dua kelompok dari e, benda ribawi yang nanti punya hukum khusus dan aturan khusus kalau mau di barter. Ya, dari enam itu tentu kemudian e, karena Islam itu bukan hanya untuk orang Arab ya. namun untuk seluruh manusia maka dari enam itu oleh mayoritas para ulama kemudian dilebarkan ya, dilebarkan maka kelompok yang pertama dilebarkan dengan dengan tolak ukur samaniyah dengan tolak ukur jadi mata uang Ye, maka nanti termasuk dalam kelompok pertama rupiah, dolar, rial dan yang lain. Kemudian e, untuk kemudian kelompok yang kedua dalam sudut pandang madhab Syafi'i, kelompok yang kedua itu tolak ukurnya adalah makanan. Baik dia adalah makanan pokok. Kalau dulu gandum maka bisa kemudian jadi beras, jagung, di atau uh, atau yang lainnya atau kemudian makanan yang statusnya buah-buahan yang tadi diwakili dengan koma maka bisa jadi pepaya jadi rambutan durian dan teman-temannya cipluan ah, dan teman-temannya yang yang jelas bisa jadi buah-buahan kemudian yang ketiga tadi unsur makanan untuk meningkatkan kualitas makanan. Bisa lebih enak. Nabi sebutkan garam, ya, maka nanti bisa masuk ke sana lombok, bisa di sana tumbar, bisa di sana bawang dan teman-temannya. <clears throat> Itu semuanya jadi e, benda ribawi. Jadi ada benda ribawi. Kemudian Eh, maka ketika kita telah tahu enam benda ribawi ini, maka ada aturan khusus kalau diadakan barter. Diadakan barter. Ini ya, rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, jika e, barter dengan barang yang sejenis. Ini ya, barter benda ribawi dan itu barangnya adalah sejenis ya, jadi e, sejenis di sini artinya emas dengan emas perak dengan perak rupiah dengan rupiah ya, real dengan real dolar dengan dolar ya, sejenis korma dengan korma e, garam dengan garam beras dengan beras, jagung dengan jagung, minyak goreng dengan minyak goreng, bawang dengan bawang, lombok dengan lombok, dan seterusnya. Maka kalau di di di sini di e, takrat sadidah disampaikan, maka syaratnya tiga. Boleh dilakukan dengan tiga syarat. Yang pertama, tunai dalam pengertian tidak ada penyebutan waktu. Ya, tidak ada penyebutan waktu. Semuanya selesai. Ya, tunai yaitu selesai. Tidak ada kemudian ini eh, misalnya minyak goreng dengan minyak goreng minyak goreng A nanti disebutkan waktunya penyerahannya Ya, nanti malam tidak boleh bituni zikri ajalin walau yasiran maka tidak boleh ada penyebutan penundaan waktu penyerahan meskipun cuma sebentar ini yang minyak goreng A diserahkan sekarang sedangkan minyak goreng B nanti satu jam lagi tidak boleh ada eh, deal dan kesepakatan demikian Kemudian yang kedua, at-taqabut atau serah terima, biasa diterjemahkan dengan serah terima, artinya semuanya selesai di lokasi transaksi. Ini semuanya selesai di lokasi transaksi. Kemudian yang ketiga, al-mumathalah yaitu harus sama dengan sama. Ya, harus sama dengan sama ya, minyak goreng ya, satu kilo dengan minyak goreng satu kilo. Ya, meskipun ya, jenisnya harus maka harus sama takarannya. Jika itu satu jenis, meskipun kualitasnya variannya berbeda. Ya, maka itu tidak dipertimbangkan. Tidak dipertimbangkan. Maka tadi minyak goreng, ini bimoli, ini minyak goreng apa. Meskipun itu kualitas yang berbeda tidak dilihat. Satu kilo dengan satu kilo. Kalau beras misalnya beras dibarter dengan beras maka sama ketentuannya. Semuanya tidak ada yang disepakati nanti penyerahannya. Kemudian yang kedua semuanya real serah terima di lokasi transaksi. Kemudian yang ketiga sama takarannya atau timbangannya. Maka beras satu liter beras dengan satu liter beras. 5 kilo beras dengan 5 kilo beras. Meskipun ini rojo lele, yang itu mentik wangi, maka tidak dilihat 5 kilo dengan 5 kilo <clears throat> ya, demikian juga eh, kemudian emas maka 5 gram dengan 5 gram meskipun ini emas yang kinclong baru dan itu emas yang lawas itu tidak dilihat tidak dilihat oleh syariat 5 kilo 5 gram emas dengan 5 gram emas. Kalau rupiah dengan rupiah, ya, maka ketentuannya sama. 100 ribu dengan 100 ribu. Ya, mau ini 100 ribu baru, baru dari bank, eh, dari Bank Indonesia atau dengan uh, yang lawas, yang sudah lecek sekalipun, itu tidak tidak boleh dipertimbangkan. Ya, maka 100 ribu dengan 100 ribu. Tidak boleh 100 ribu dengan 90 ribu. Dengan alasan 90 ribu ini uang 2 ribuan yang baru. Yang nanti untuk bagi-bagi pas idul fitri, pas lebaran. Nah, maka itu satu eh, alasan ini baru, pecahan baru dan ini bukan eh, tidak diterima dan tidak bisa dan tidak boleh jadi alasan. Ya, itu jika sama dengan eh, jika di sejenis dengan yang sejenis, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, emas dengan emas, ya, kemudian perak dengan perak, beras dengan beras, jagung dengan jagung, minyak goreng dengan minyak goreng, bawang dengan bawang, ya, eh, lombok dengan lombok, ya, tumbar dengan tumbar. Nah, Eh, dan seterusnya. <clears throat> Itu kalau di barter dengan yang sejenis. Kemudian ketentuan yang kedua, jika barter itu beda jenis, namun masih satu kelompok. Beda jenis, namun masih satu kelompok. Tadi kita sampaikan ada dua kelompok, Ya, kalau beda jenis namun masih satu kelompok. Maka ketentuannya di madhab syafi'i ada dua. Ya, sama dengan yang tadi disebutkan tinggal dikurangi yang nomor tiga. Maka tidak ada keharusan untuk sama takarannya atau sama nilainya. Ya, tidak ada keharusan untuk sama Misalnya beras ditukar dengan jagung atau beras ditukar dengan lombok, minyak goreng ditukar dengan lombok. Maka itu beda jenis namun masih dalam satu kelompok. Atau emas dengan perak atau emas dengan rupiah, emas dengan dolar, emas dengan real dan seterusnya. Maka ada dua ketentuan. Yang pertama adalah al-hululu. Artinya halan bihalin. Sekarang dengan sekarang tidak ada penyebutan waktu belakangan meskipun sebentar. Tidak ada salah satu dari yang ditukarkan ditentukan. Ini nanti akan diserahkan 10 menit lagi, tidak boleh. Maka sekarang dengan sekarang. Kemudian yang kedua, realnya terjadi serah terima di tempat, di lokasi terjadinya deal. Terjadinya kesepakatan. Ya, terjadinya e, kesepakatan. Maka tidak kemudian e, misalnya emas dengan rupiah tidak boleh emasnya diserahkan sekarang Kemudian yang mau nyerahkan rupiah itu ke toilet dulu. Nah, saya kebelet. Nah, toilet dulu saya mau BAB 10 nah, menit baru balik. Nah, ini rupiahnya. Ini rupiahnya, tidak boleh. Itu semua harus diselesaikan sebelum dua orang tersebut berpisah lokasi. Sebelum berpisah tempat. Iya. harus diselesaikan di majelis akad. Iya. Harus diselesaikan di majelis akad. Di, dan majelis akad ini namanya kalau istilah fikirnya majelis akad, namun tidak harus iya, majelis itu makna as, e, terjemah letterleknya tempat duduk, namun tidak harus dalam posisi duduk. Boleh jadi posisi berdiri, boleh jadi posisi jalan, asalkan bareng maka itu masih majelis satu majelis. Naik motor ada yang pergi, kemudian meskipun balik lagi, maka itu berarti majelis yang pertama bubar, maka tidak boleh. Harus di majelis deal, tempat terjadinya forum, terjadinya kesepakatan, itu dilakukan serah terima. Jadi kalau orangnya kemudian yang mau bayar rupiah tadi Eh, kemudian apa tidak jenak duduknya wah saya mau ke toilet e, maka ya yang kemudian yang punya emas juga jalan ngikuti supaya dia bisa mengeluarkan duit sambil jalan ya, kan? ya, nanti diikuti nanti baru pisah di pintu toilet ah, ini, tapi ini ayo ini ini duitnya tapi ini sambil jalan yuk sambil jalan maka dia ngikuti sambil jalan maka masih satu majelis masih satu majelis. Tadi duduk, kemudian jadi berdiri, jalan bareng, nah, itu masih satu majelis. <clears throat> Dan kemudian ya, maka cuma dua syarat tersebut. Adapun syarat sama dengan sama tidak berlaku. Oleh oleh karena itu berdasarkan ketentuan ini money changer tukar menukar mata uang tidak mengapa. Ya, ini 15 ribu rupiah dapat satu dolar. Nah, 15 ribu rupiah dapat satu dolar. Itu tidak apa-apa. Ini 15 ribu, ini satu. Ini sekarang kalau real, eh, real sekarang jadi 4 ribu. 4 ribu satu real. Kemarin 3.600. Rupiah melemah dengan dolar juga melemah dengan real. Jadi melemah dengan dolar juga melemah dengan real. Nah. Kalau kemarin 3.600-an, sekarang 4.000. <clears throat> ya, maka 4.000 dapat satu real. Maka ini 4.000, ini satu. Ini 8.000 dapat dua real. Ya, maka itu tidak mengapa syaratnya tidak ada yang belakangan dan semuanya diserahkan di, di tempat terjadinya tukar menukar tersebut. Tidak ada yang tertunda. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini, dari ketentuan ini kita bisa lihat, tidak boleh jual beli emas kredit. Emas tidak bisa dikreditkan. Emas tidak bisa dikreditkan. Karena ini emas mau ditukar dengan rupiah. Emas mau ditukarkan dengan rupiah. Itu beda jenis namun satu grup. Satu kategori, satu kelompok. Maka nilainya beda, angkanya beda, tidak apa-apa. Tapi semuanya harus diserahkan di situ. Tidak ada yang tertunda dan semuanya selesai di situ. Tidak ada yang belakangan. Kalau kredit kan, kalau emas dikredit berarti melanggar ketentuan semuanya harus diserahkan di lokasi. Di, semua diserahkan di lokasi itu tidak bisa. Demikian juga emas itu tidak bisa diperjualbelikan secara online. Emas tidak bisa dijualbelikan secara online, harus offline. Nih. Jual beli emas itu harus offline, tidak boleh online. Jual beli perak juga tidak boleh offline. Orang Jakarta pesen perak di kota gede. Ini nggak bisa. Tidak bisa secara hukum agama. Maka toko-toko perak, kerajinan perak, ini tidak boleh bikin toko online. Tidak boleh. Tidak boleh bagi toko online yang jika itu untuk kalau cuma untuk showroom, untuk ya, kemudian orang kemudian tertarik dan melihat, tapi tidak ditindaklanjuti dengan transaksi, tidak apa-apa. Tapi nggak ada ya. ya. Coba beli toko online kok tidak tidak eh, buka transaksi. Ya, maka tidak boleh. Kemudian perak, jual beli emas, jual belinya online. Karena ini emas atau perak mau ditukar dengan rupiah. Maka dia beda jenis, namun satu kategori, satu grup. Ketentuannya ada dua. Ya, ketentuannya ada dua yang tadi telah disebutkan. Semuanya ya, selesai di situ dan semuanya serah terima di situ. Semuanya diserahkan di situ dan semuanya diterima di situ. Ini tidak ada yang diserahkan belakangan dan diterima belakangan. Ya, maka tidak boleh jual beli emas inden itu tidak bisa. Jual beli emas perak itu tidak bisa inden. Harus ready stock. Harus ready stock. Ya, kemudian ini dibeli dulu, kemudian ada DP tidak bisa. Tidak iya, ada tidak ada DP dalam jual beli emas dan perak. Tidak boleh ada DP. Karena semuanya harus selesai di tempat. Tidak iya, boleh jual beli pakai DP untuk beli emas dan perak. Iya, demikian juga tidak boleh jual beli emas dan perak inden. By order. Itu tidak bisa. Semuanya harus ready stock. Ini yang ada, yang cocok mana dipilih, diambil, dibayar. Yeah. Ya, karena itu maka tidak yeah, bisa kemudian misalnya cincin dikasih nama yeah, apa kemudian dikasih apa kemudian uh, kemudian pesan dulu kemudian DP dulu nanti minggu depan baru kemudian Eh, baru kemudian eh, kemudian diambil tidak bisa dalam keadaan itu sudah deal resmi itu sudah deal sudah sepakat resmi dah sepakat untuk beli terus cuma kemudian ada uang awal nanti separuh pertama dibayar sekarang sisanya di belakang tidak boleh hmm. Ini, eh, kalau ya, bolehnya ya tidak ada deal. Ini, tidak boleh ada deal. Boleh saja pesan tapi tidak boleh deal. Ini, tapi tidak boleh deal. artinya pesan tidak ada DP, tidak ada apa-apa, bisa dibuatkan. Terus setelah jadi, ketemu, baru kemudian dibuat transaksi. Dan transaksi itu deal dengan deal. Ini, sebelumnya tidak boleh ada deal. Hmm. Eh, sebelumnya cuma ada janji. Saya janji beli eh, cincin yang ditulisi nama saya. Eh, nama saya. Eh, nanti kemudian Anda juga berjanji untuk menjualkannya. Tidak ada kesepakatan yang mengikat. Tidak ada kesepakatan yang mengikat. Besok setelah kemudian satu pekan ya silahkan ditengok lagi. Kemudian baru ada penawaran, jadi beli ataukah tidak? Kalau ini jadi beli, ini e, harganya sekian, dibeli. Jadi kalau sudah ada deal sebelumnya, maka tidak boleh. E, karena emas dengan rupiah itu satu grup. Satu grup. Maka harus diserahkan, semuanya diserahkan di tempat dan diterima di tempat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau beda jenis, ya, kalau beda jenis, namun beda jenis dan beda kelompok. Beda jenis dan beda kelompok, maka tidak ada atuannya. Tidak ada atuan Semua aturan tadi tidak berlaku. Ya. Maka emas sama beras yaitu beratnya boleh beda, ini emasnya cuma 5 gram, berasnya sekian kintal. Nah, selisihnya jauh sekali. Ya, dan nanti kemudian eh, boleh jadi eh, maka emasnya duluan, berasnya belakangan atau sebaliknya. Ya, maka ketentuan dua dan atau tiga ketentuan di atas tidak berlaku kalau jenisnya berbeda dan itu antar kelompok. Meskipun itu sama-sama benda ribawi. Jika demikian, sesama benda ribawi namun sudah beda kelompok, apalagi yang bukan benda ribawi. Ya, apalagi yang beda ribawi. Ya, gimana kemudian barter motor dengan motor, HP dengan HP, laptop dengan laptop, apakah ada ketentuannya? Tidak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuan khusus. Ya. Maka boleh jadi ini tukar tambah, ini eh, motor ini, kemudian ditukar dengan motor A, ditukar dengan motor B plus uang berapa, tidak masalah. Ya, atau dan yang lainnya, ini motornya diserahkan, motor A diserahkan sekarang, motor B diserahkan minggu depan juga tidak masalah. Tidak ada tidak ada ketentuannya. Jadi yang ada ketentuannya itu manakala benda ribawi dibarter dengan sejenis dengan dia sendiri. Sama beda jenis namun satu kelompok. Maka itu ada ketentuannya dan ada aturan mainnya. Nah, jika aturan mainnya dilanggar, ya, jika aturan mainnya dilanggar maka akan terjadi riba. Maka jika harusnya sama dengan sama kok ternyata dilanggar. Mas 5 gram dengan lim, harusnya mas 5 gram dengan 5 gram karena alasan ini lawas ini baru maka emas baru 5 gram dengan emas lawas 7 gram. Maka ini melanggar ketentuan Eh, sama dengan sama maka berarti ada selisih maka terjadilah riba namanya riba karena selisih yang dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan riba fadl kemudian <clears throat> ada kemudian yang namanya kemudian yang harusnya diserahkan sekarang diterima sekarang Kalau ada yang diserahkan sekarang diterima sekarang namun yang itu diserahkan nanti diserahkan nanti meskipun ketentuan e, sama tetap dijalankan ya, misalnya emas 5 gram dengan 5 gram namun 5 gram yang pertama sekarang nyerahkannya 5 gram yang kedua nanti malam menyerahkannya. Maka dilanggarlah ketentuan sekarang. Dilanggarlah ketentuan sekarang. Maka ketika berarti terjadi penundaan. Maka terjadilah riba yang disebut dengan riba penundaan. Yang dalam bahasa Arabnya direbut dengan riba nasa atau disebut juga dengan riba nasiah. Ya, kemudian ada kemudian riba jenis yang ketiga yang disebut dengan riba tangan. Ya, itu riba tangan, riba tangan itu manakala terjadi ya, perpisahan sebelum ya, terjadi serah terima. Ya, padahal tidak ada ketentuan nanti mau diserahkan belakangan. Saat deal itu tidak ada omongan ini B-nya nanti malam, tidak ada. Semuanya kemudian di oke, ini serah terima sekarang. Ini, ini misalnya emas dengan emas. Ini, emas A dengan emas B. Ketika kemudian sepakat deal itu tidak ada klausul, ketentuan, masbi diserahkan besok pagi. Tidak ada. Semuanya diserahkan sekarang ketentuannya. Ternyata pelaksanaannya ya, ada tafaruk kebelal kebedi, ada perpisahan, ya, ada perpisahan sebelum serah terima. Sebelum serah terima salah satunya ke toilet. Meskipun balik lagi ini, meskipun balik lagi, padahal tadi sudah deal. Deal, ini semuanya diserahkan sekarang, sudah semuanya setuju. Ini, tidak ada yang tertunda, tidak ada yang nanti malam, tidak ada yang ini. Kok kemudian salah satu ke toilet, namun balik. Ini, atau salah satunya keluar, karena mau hujan masukkan motor nah, meskipun tadi balik maka ini terjadi riba meskipun orangnya balik. Meskipun orangnya balik karena terjadi at-tafarruqu qablal qabdi. Ada perpisahan meninggalkan ada salah satu atau bahkan dua-duanya meninggalkan majelis majelis kemudian deal kesepakatan sebelum serah terima sebelum masing-masing menerima barang yang mesti dia terima. Maka itu disebut meskipun ada balik, maka itu disebut riba tangan. Nih, kalau nanti tidak balik, sehingga nanti serah terimanya jadinya ada satu salah satunya nanti malam atau besok pagi, nah, nanti masuknya dalam kategori tadi yang kedua. Ribanya riba penundaan. Tapi kalau terjadi perpisahan sebelum serah terima, meskipun kembali lagi, maka riba yang terjadi disebut dengan dalam madhab syafi'i disebut dengan sebutan riba tangan. Dan perlu diketahui bahasanya dalam madhab syafi'i riba dalam utang piutang itu dimasukkan dalam kategori tidak dibuat kategori tersendiri namun dimasukkan dalam kategori riba fadl riba selisih. Ini riba selisih. Karena dalam riba, dalam riba utang piutang, e, misalnya 5 e, juta nanti akan ditukar dengan 5 juta. 5 juta akan ditukar dengan 6 juta. Maka dalam riba dalam utang piutang 5 juta nanti akan dibarter diganti dengan 6 juta. Dan itu selisih. Karena ketentuan dalam utang piutang itu sama. Apa yang diterima itulah yang dipulangkan. Terimanya lima, ya kembali lima. Maka terima lima, kemudian kembalinya enam. Terimanya lima juta, kembali enam juta. Maka ini ada ada selisih. Sehingga dari sudut pandang ini, maka di fikih syafi'iyah, riba utang piutang dimasukkan ke dalam tidak dibuatkan kategori tersendiri namun dimasukkan ke dalam bagian dari riba fadl. Di sini disampaikan wa min riba fadl ribal qardi termasuk riba fadl, riba selisih, riba karena selisih adalah riba di dalam utang piutang. Wa wa jarra naf'an lil muqridi. Itulah riba yang di sana terdapat memberikan keuntungan, terdapat unsur memberikan keuntungan duniawi lil muqarribi kepada orang yang menghutangi. Karena konsep utang piutang dalam ajaran Islam, utang piutang itu adalah transaksi sosial murni. Boleh mengharap imbalan, namun imbalannya imbalan akhirat. Tidak boleh cari imbalan dunia. Kalau mau cari imbalan dunia, maka jalannya telah dibuatkan oleh syariat berupa jualan barang ataupun jualan jasa, namun tidak boleh jualan uang. Demikian yang kita bahas sempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apakah nafkah anak dari orang tua yang berutang ke bank juga memakan riba? Tidak. Orang tua yang berutang ke kepada bank ribawi itu statusnya bukan pemakan riba, namun penyetor riba. Namun penyetor riba. <clears throat> bukan pemakan riba, penerima riba, karena dia tidak menerima tambahan, namun menyerahkan tambahan ya, maka apakah orang tua yang berhutang pada riba itu memakan riba jawabannya tidak dia tidak memakan riba namun nyetol riba jika jika itu status orang tuanya apalagi status anaknya karena status anaknya itu bukan pemakan riba namun penyetor riba maka anaknya juga tidaklah termasuk pemakan riba. Sehingga e, apa yang harus dilakukan dari anak yang belum bisa cari uang sendiri, sedangkan orang tua selalu marah apabila diingatkan. Sehingga apakah usaha orang tua yang berasal dari utangan utangan kemudian dengan sistem riba, apakah dia adalah usaha riba? Jawabannya bukan. Ini bukan usaha riba. sehingga e, gimanakah status usaha orang tua melihat jenis usahanya? Jika dia usaha yang halal, jualan bakso misalnya, modalnya dari bank ribawi, maka statusnya adalah di eh, pekerjaan yang halal dari untung tersebut dia kasih eh, akan dia berikan kepada uh, anaknya sebagai nafkah maka ini nafkah yang halal nafkah yang halal ya, tidak kita katakan nafkah yang haram cuma apa yang bermasalah di sini menjadi bersedia menjadi penyetor riba itu dosa besar yang wajib bertobat darinya. Wajib bertobat darinya. Adapun halal eh, halal ataukah tidak pekerjaannya tergantung pekerjaannya. Lain hanya kalau dia statusnya pemakan riba. Pemakan riba ya sederhananya kerjaannya rentenir atau sejenis itu boleh jadi namanya rentenir, boleh jadi namanya eh, apa kemudian jualan kredit namun kemudian pakai sistem riba nih, karena ada denda jika terlambat dan denda keterlambatan itu masuk ke dalam usaha tersebut maka eh, maka itu namanya eh, nanti masuknya dalam kategori pemakan dan penerima riba. <clears throat> Namun kalau yang ditanyakan ini tidak tergolong bagian dari pemakan riba, namun bagian dari penyetor riba. Jadi pekerjaannya halal dan tidaknya tergantung pekerjaannya. Cuma kalau pertanyaannya usahanya barokah tidak zat. Nah itu baik beda. Kalau usahanya halal ya kalau memang halal ya halal. Tapi apakah usahanya barokah karena dapat dari utangan ribawi? Ya, maka itu bab yang lain. Eh, minimal kita katakan khawatir itu tidak barokah. Ya, khawatir, dikhawatirkan itu tidak barokah. <clears throat> Maka yang statusnya pemakan riba, yaitu manakala dia rentenir, ataukah kemudian uh, usahanya kredit nama dengan kredit ribawi. Kredit ribawi itu apa cirinya? Ya, telat, kena denda, telat, kena denda, kemudian dendanya masuk ke dalam dalam usaha tersebut. ataukah kemudian atau kemudian eh, eh, orang tuanya itu tidak kerja, kemudian hidup sehari-hari pakai bunga tabungan. maka orang tua ini, si orang tua ini statusnya penerima riba dan anaknya dinafkahi dengan riba. Karena pokok tabungan nggak diambil, cuma tiap bulan diambil bunganya saja. Itu yang dipakai untuk makan. Nah ini ini penerima riba dan anaknya dinafkahi dengan cara riba. Saya seorang uh, yang mendapatkan beasiswa, saya dapat uang buat beasiswa setiap semester melalui Bank Ribawi karena memang beasiswa dari negara, lalu secara otomatis saya menjadi nasabah Bank Ribawi tersebut dan mendapatkan bunga. Padahal bunga ini riba. Bagaimana menyikapi hal ini? Apa saya biarkan saja bunganya sampai menumpuk dan tidak saya ambil ataukah bagaimana? Ulama berselisih, ulama kontemporer berselisih pendapat tentang masalah menyikapi hal ini apakah dibiarkan dan tidak diambil, dibiarkan di banknya dan tidak diambil ataukah kemudian diambil kemudian disalurkan kepada kegiatan-kegiatan sosial. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang kita sarankan untuk mengambil pendapat yang kedua yaitu mengambilnya kemudian disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang kemudian Iya, dan lebih baik jika yang identik dengan hal yang kotor-kotor untuk kemudian got, untuk kemudian uh, toilet umum dan sebagainya. Solusi jika kita sudah terlanjur minjam pinjangan ke satu bank sampai dua tahun ke depan, secara ekonomi saya tidak bisa mencukup, eh, tidak cukup untuk lunas secara langsung agar terbebas dari itu, saya baru tahu kalau saya sebagai peminjam pun termasuk pelaku riba. ya eh, peminjam itu statusnya dosa karena penyetor riba yang menyerahkan tambahan. Meskipun dia tidak penerima, dia berdosa karena menjadi penyetor. Maka yang saran yang bisa kita sampaikan ya karena tidak ada pilihan kecuali nunggu dua tahun ya sudah. Tunggu dua tahun. Namun ketika sebelum dua tahun mampu bisa ditutup lebih cepat dari dua tahun. Maka sebaiknya itu dilakukan. Jenis pekerjaan apa saja selain di bank eh, yang dikhawatirkan mengandung riba. Ya, tadi kita telah singgung kalau itu yang e, mengandung riba dalam artian ya, bekerja di pihak sebagai penerima riba, ya, maka nanti tentu ada e, tadi saya contohkan kredit yang sistemnya sistem riba, kemudian lembaga-lembaga pembiayaan ya, yang bikin orang biayaan kata orang Jawa, nah, ya, yang bikin orang biayaan yang hakikatnya adalah ngutangi, yang hakikatnya ngutangi. Ya, nanti kemudian ngutangi dengan cara riba. Itu yang jelas-jelas menjadi penerima riba. Di sini disampaikan eh, penanya beranggapan bahasanya kantor pajak mengandung riba. Tidak, kantor pajak tidak mengandung riba, namun mengandung kezaliman. Nah, mengandung kezaliman mengambil harta orang lain tanpa alasan. Tanpa alasan. Maka harta yang haram itu tidak semuanya dikasih nama riba. Eh, ada nama yang paling general. Nama label yang paling general adalah ak aklu amwalan nasi bil batil namanya di Al-Quran. Di surat An-Nisa. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah itu bentuknya macam-macam. Riba, kezaliman, menipu, dan seterusnya. Curang, dan sebagainya. Apakah kemudian di di kantor pajak itu mengandung riba? Jangan tidak ada riba di sana. Tidak ada kemudian barter ribawi, tidak ada. Kemudian utang dengan sistem ribawi juga tidak ada. Namun adanya adalah mengzolimi orang lain. Mengambil membantu atau minimal membantu membantu orang yang zalim sama orang lain. Karena ini mengambil harta orang lain tanpa alasan dan hukum har, hukum asal harta orang itu haram kecuali ada alasannya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahilu malum berim muslimin ila antibin minapsihi. Dalam hadis Imam Ahmad Nabi mengatakan E, tidaklah halal harta seseorang kecuali kerelaan dengan kerelaan hatinya. Kalau tidak kerelaan, kerelaan hatinya itu apa? Terjadi mana? Kalau ada transaksi, boleh jadi jual beli, boleh jadi hibah, boleh jadi hadiah, boleh jadi kemudian jual beli jasa. Nah, kalau tidak ada kerelaan hatinya, maka kembali pada hukum asalnya yaitu haram. Ya, namun karena keterbatasan waktu, ya, demikian yang bisa kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair pada Ustadz Aris Menandar yang sudah menyampaikan materi pada sore hari ini. Uh, untuk jawab pertanyaan yang belum sempat dijawab, semoga di pertemuan selanjutnya masih bisa dilanjutkan. Uh, kita tutup kajian sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa rufatul majlis. Lebih dan kurang